Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Masail al jahiniyah Kita sekarang akan masuki permasalahan yang ke-94. Qala al-Imam Al-Mujaddid al syaikh Muhammad ibn Abdul Wahab al najdi At-Tamimi rahmatullah alaih. Al-mas'alatu rabi'atu wa tis'un, permasalahan yang ke-94. Anna min dinihim bahwasanya termasuk agama mereka akhdar rajuli bijalimati jarimati nah menghukum seseorang disebabkan karena perbuatan dosa orang lain. Nah, jadi termasuk agama mereka menyiksa orang itu sebabnya karena apa? Kekeliruan atau sebuah dosa atau sebuah kejahatan yang dibikin oleh orang lain. Nah, ini termasuk kedaliman seperti ini. Jadi dia memikul menanggung dosa orang lain itu istilahnya. Nah, memikul atau menanggung perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang lain. Allah musta'an. Fa'anzalallah akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidaklah orang yang berdosa itu memikul nah tidaklah orang yang berdosa itu memikul dosa orang lain. Dalam artian masing-masing memikul dosanya sendiri-sendiri. Nah, itu hukum asalnya seperti itu. Oleh karena itu, nah barakallahu fikum hafizakumullah termasuk perilaku perbuatan orang-orang jahiliyah, agama orang-orang jahiliyah adalah nah barakallahu fikum menghukum atau menyiksa seseorang Disebabkan karena enam kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Disebabkan karena apa? Kejahatan yang dilakukan oleh orang lain atau sebabnya karena dosa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, ini termasuk bentuk kezaliman. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah min masail jahiliyah termasuk permasalahan-permasalahan jahiliyah. ya ya'khudhuna ar-rajula ay yu'aqibunahu. Bahwasanya mereka menghukum seseorang ay yaitu maksudnya mereka menghukum seseorang bisababi jurmi ghairih disebabkan karena kejahatan atau kriminalitas orang lain. Fa'anzalallahu ta'ala Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam artian Allah Taala menurunkan ayat mengenai hal tersebut wala taziru waziratun wizra ukhra tidaklah orang yang berdosa itu memikul dosa orang lain falladzi lam yahsul minhu dhulmun la yu'akhadu bidhulmi ghairih maka orang yang tidak nah tidak muncul atau dalam arti orang yang tidak melakukan kezaliman maka tidak berhak untuk dihukum dengan sebab kezaliman orang lain. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi orang yang tidak melakukan zaliman, ya, tidak melakukan sebab kezaliman, maka tidak boleh dihukum dengan sebab apa? kezaliman orang lain atau kezaliman yang lainnya. Hatta walau kana qaribahu ibnu ammi aw walidah aw waladah, bahkan nah walaupun itu adalah kerabatnya. Naam eh, anak pamannya atau orang tuanya atau anaknya la yudni janin illa ala nafsih. Nah, tidaklah nah barakallahu fikum orang itu berbuat kejahatan atau kriminalitas melainkan kecuali apa? Kecuali akan mengenai dia dirinya sendiri. Nah, itu sebenarnya tidak boleh mengenai orang lain. Dalam artian apa? Dalam artian kalau dia yang melakukan kejahatan, dia yang harus menimba dan juga memanen hukumannya. Nah, bukan malah ditimpakan hukumannya ke orang lain. Allah musta'an. nah kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Wala wala yu'khad al-bari bi jarimatil mutmu'tadi. Maka tidak boleh orang yang berlepas diri dari sebuah kejahatan dihukum disebabkan karena kejahatan orang-orang yang berbuat kriminalitas. Nah, jadi enggak boleh seperti itu ya. Ewan am. Fa idza ukhidha ghairu mu'tadi bi udwanil mu'tadi, maka apabila orang yang tidak melakukan kejahatan kok dihukum dengan apa? dikarenakan kejahatan orang yang melakukan kejahatan nah apa kejahatan orang lain hadza zulmun wa jawrun la yukiruhul islam maka yang seperti inilah bentuk kezaliman dan juga kejahatan nam yang agama Islam tidak menetapkannya maksudnya bagaimana maksudnya barakallahu fikum maksudnya orang yang tidak bersalah kalau dihukum sebabnya apa sebabnya karena kesalahan orang lain atau sebabnya karena kriminalitas yang dilakukan oleh orang lain itu nggak boleh seperti itu Hah? Yang seperti itu tidak diperkenankan. Allah musta'an. Wal an fi ba'dil bawadi, sekarang nam kata Syekh Shalal Fauzan di sebagian nam bawadi yaitu lembah-lembah atau orang-orang Badui, idza hasala i'tida'un min syakhsin min qabilatin, apabila terjadi sebuah kriminalitas kejahatan yang timbul dari seorang nah barakallahu fikum yang orang itu termasuk dari kabilahnya atau marganya atau sukunya wa kana hadha syakhsu la Pada asalnya orang ini yang melakukan kriminalitas ini tidak memiliki nilai sama sekali. Tidak memiliki timbangan sama sekali. Layak tasuna minhu. Layak tasuna minhu. Mereka tidak menghukumnya. Jadi, nah barakallahu fikum dalam artian pandang bulu gitu. Nah, pilih kasih lah istilahnya pilih, pilih kasih itu sebagian orang. Allah musta'an. Wa inna ma aw yantaqimuna min khairihi min al-qabilah dan hanya saja terkadang mereka justru membunuh atau mereka eh, menghukum enam dari yang selainnya dari kabilah yang lain. ya, menghukum atau menyiksa enam kabilah atau marga yang lain. Mimman huwa asyrafu minhu wa a'azzu minhu. Ya, dari kalangan orang yang dia merupakan orang yang paling nah mungkin lebih mulia atau lebih nah lebih mulia atau lebih memiliki keutamaan darinya. Wala yakhudhuna al-mu'tadi dan mereka justru tidak apa? tidak na'am barakallahu fikum menghukum orang yang berbuat kriminalitas. Contohnya ya, di sebuah nah barakallahu fikum kabilah-kabilah misalkan ada kobilah kobilah rendahan, kobilah yang tidak memiliki, nilainya, nah barakallahu fikum dan semisalnya. Naam, itu melakukan sebuah kejahatan. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Itu terkadang justru diremehkan. Nah, diremehkan, tidak dianggap dan semisalnya. Nah, kalau ada orang-orang Nah, afan ya. Kalau misalkan ada kabilah atau marga atau suku yang lebih nam mulia atau lebih tinggi, nah barakallahu fikum atau lebih masyhur atau lebih terkenal gitu, terkadang membuat nah barakallahu fikum sebuah keonaran atau kriminalitas itu justru tidak ditegakkan hukum di situ misalkan. Nah, tapi karena sebab eh, nah sebab kabilah yang lain melakukan hal kriminalitas maka terkadang justru apa dia membantu atau menolong atau justru nah barakallahu fikum menghukum nah marga atau kabilah yang tidak bersalah. Allahu musta'an. Kita lihat di sini wala ya'khuduna al-mu'tadi dan mereka justru tidak menghukum orang-orang yang berbuat kriminalitas. Eh, orang yang berbuat kesalahan atau kejahatan tidak dihukum. Wa inna ma asy-syaikh al kabilah aw man lahu qimatun aw maqamun fil kabilah. Hanya hanya saja yang mereka justru mereka apa? Justru mereka menghukum enam pemimpin atau syekh kabilah tersebut atau syekh marga atau suku tersebut pemimpinnya atau orang yang memiliki kedudukan atau yang memiliki na'am barakallahu fikum harga di na'am barakallahu fikum di kabilah atau marga tersebut. Wa hadza min fi'l jahiliyah. Yang seperti ini termasuk perilaku na'am perbuatan jahiliyah. Allah musta'an. Na'am. Jadi yang disalahkan mana? Eh, syekh kabilahnya, ketua kabilahnya gitu loh. Ah, di dalam kabilah, dalam marga atau suku tersebut ada melakukan keonaran, kriminalitas kejahatan Enggak dihukum, justru yang dihukum adalah syekh qabilahnya. Nah, ketua pemimpin atau pemimpin marga tersebut. Allah musta'an. Padahal yang berbuat kesalahan orang lain. Allah musta'an. Qala Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah, al-wajibu yang wajib annal jarimata takhtassu bi sahibiha. Bahwasanya kriminalitas, eh, kejahatan atau kriminalitas itu khusus bagi orang yang melakukannya. Wa yuktassu min sahibiha dan pelakunya pun itu yang dihukum. hada huwal adl, inilah keadilan. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'alaikum. Apabila ada orang yang berbuat kriminalitas kejahatan kepada kalian, maka hukumlah. Nah, eh, hukumlah dia dengan semisalnya yang dia ketika berbuat kejahatan terhadap kalian. Nah, seperti itu. Jadi hukuman itu mengenai orang yang berbuat kejahatan. Ewa. Falhasil kesimpulannya, anna hadhil qa'id anna hadhihi qa'idatun 'azimatun bahwasanya ini merupakan apa kaidah yang sangat besar annal zarimata takhtassu biman fa'alaha. Bahwasanya kriminalitas atau kejahatan itu khusus nah mengenai orang yang mengerjakannya. Wala tatana wala tatanawalu ghairah dan tidak mencakup yang lainnya dalam artian tidak bisa menghukum orang lain disebabkan karena apa? kejahatan dilakukan oleh na'am Nah, barakallahu fikum orang lain dalam artian apa? Dalam artian tidak boleh seorang itu justru menghukum orang lain karena sebab apa? Nah, padahal dia sendiri yang melakukan apa? jarimah kejahatan atau kriminalitas. Ya, dia sendiri seharusnya yang kena hukuman. Orang yang melakukan apa? Kriminalitas atau kejahatan tersebut. Al-jaza min jinsil amal. Nah, barakallahu fikum. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan yang dia lakukan. Nah, barakallahu fikum. Naam. Fa in qulta jika dikatakan kepadamu yuraddu ala hadza yang seperti ini bisa dibantah. Anna Allah ja'ala diyatal khata' 'ala al-aqilah. Nah, Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nah, menjadikan denda bagi orang yang naam keliru. Awa. Walam yaj'alha 'alal qatil. Padahal apa? Padahal Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dia atau denda yang dia denda tersebut tidak diperuntukkan bagi apa? Orang yang bunuh. Nah, membunuh dengan sengaja yang pertama tadi keliru. Nah, membunuhnya tapi pembunuhannya dengan cara keliru. alaysa hadza fihi Alaysa hadza fihi tahmilun li ghairil mudnib bidan bi Bukankah yang seperti ini justru apa? Di dalamnya ada unsur apa? Membebankan enam ada pembebanan li ghairil mudnib kepada orang yang tidak berdosa dengan dosa disebabkan karena dosa yang lainnya. Nah, ini permisalan aja ini ya, permisalannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan denda bagi orang yang membunuh keliru. Nah, sedangkan Allah taala tidak mendenda orang apa? Orang yang sengaja membunuh tidak keliru. Nah, bukankah yang seperti ini nah barakallahu fikum merupakan apa? Membebankan sebuah beban kepada orang yang tidak berdosa disebabkan karena dosa yang lainnya. Nah, kalau kita katakan la, tidak. Hadza minal adil wa ta'awun. Ini termasuk bentuk keadilan dan juga ta'awun, tolong-menolong. Lama kana al-qatil khata'an ghairu muta'ammid. Manakala si pembunuh tersebut adalah keliru bukan karena sengaja, nasaba dzalika an tahmila anhu asabatuhu. Maka cocok dan sesuai Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau seandainya apa? beban atau istilahnya denda tersebut dibikulkan kepadanya. Karena annahum yarisuna ma lahu laumat. Sebagaimana mereka juga mewarisi hartanya apabila dia mati. Fakadzalika yahmiluna anhu al-khata. Nah, demikian pula mereka itu menanggung nah, atau memikul nah ketika Nam dia membunuh dengan salah keliru tadi, alladzi waqa'a fihi min ghairi qasdin yang pembunuhan tersebut terjadi tanpa kesengajaan. Amal muta'ammid lil jarimah, ada orang yang sengaja untuk melakukan kriminalitas kriminalitas atau kejahatan, fa hada yahtassu jazaohu bihi. Maka yang seperti ini khusus balasannya itu mengenai orang tersebut. Walidzalika la tahmilul aqilah amdan. Oleh karena itu, na barakallahu fikum, na'am tidaklah dibebankan eh, sebuah denda Nah, barakallahu fikum bagi orang yang membunuh dengan sengaja. Allah musta'an. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu perlu diperhatikan. Naam. Jadi kalau seandainya ini dijadikan hujah untuk mereka bahwasanya diperbolehkannya kita menghukum orang karena kesalahan orang lain itu tidak perkenankan. Ini tidak benar dan tidak bisa jadikan hujah di sini dikarenakan barakallahu fikum hafizakumullah orang yang membunuh dengan sengaja dengan yang keliru